agar ilmu itu menjadi manfaat ilmu apapun yang kau ambil wahai anak-anakku yang dengar lagi sekolah apa yang kau ambil saat ini jika engkau sekarang lagi menuntut ilmu apakah engkau adalah ahli calon fakih karena anda menekuni dunia fikih calon penghafal Quran ahli tafsir atau calon dokter yang ada di sini anak-anak muda ini ya, ada calon dokter calon macam-macam lain pakar ekonomi yang menjadikan ilmumu itu bermanfaat adalah jika yang pertama. Yang pertama adalah tujuanmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuanmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tujuannya karena Allah, maka ini ilmu yang akan kau cari adalah benar kamu. Dan ilmu itu yang ada di otakmu, yang kau pelajari selama ini, jika dimiliki atau ilmu yang selama ini dimiliki oleh seseorang, tapi jika orang tersebut tidak punya hati yang rindu kepada Allah, tidak punya maksud kepada Allah, ilmu apapun ini akan menjadi ilmu yang tidak manfaat dan menjadi ilmu yang membahayakan. karena hatinya. Dan ilmu sebanyak apapun tidak menjadi dia baik. Tidak tambah baik. Dan Nabi sudah jelaskan man izdada ilman lam yazdad lam yazdad hudan lam yazdad Allah illa huda. Kata ininya ilmunya tetap pinter, gelarnya tambah banyak, penghargaannya semakin banyak. Tapi kalau tidak dari yang benar hatinya, maka ilmu tidak manfaat. Bukan tambah baik orang tersebut, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sering disebut dengan ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu kiai. Ilmunya ustaz, diancam oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan dikatakan di hadis sahih oleh para ulama man ta'allama ilman di sini tidak berbicara tentang ilmu kedokteran mimma yubtagha bihi wajhullah kalau ada orang menuntut ilmu apakah ilmu Al-Quran yang dihafalnya belajar tafsirnya hadis zikir mimma yubtagha bihi wajhullah yang semestinya ilmu itu dicari hanya karena Allah la yata'allamahu ternyata orang tersebut tidak mempelajari ilmu tersebut illa yusiba kecuali untuk mendapatkan ardhon minad dunya mendapatkan dunia maka orang tersebut lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati maka orang tersebut tidak bisa mencium bau surga sementara bau surga itu bisa tercium 500 perjalanan dan Nabi juga menyebutkan orang-orang yang punya ilmu agama sebagai ulama sunnah Sehingga waktu dia menghafal ilmu, menghafal hadis, menghafal ini, yang dipikirkan adalah bukan dia ingin dekat kepada Allah. Akan tapi hanya ingin pertahankan pondok bapak saya. Siapa lagi yang memegang kalau bukan saya? Makom bah saya. itu. Bukan Allah lagi. Jadi rupanya ada kebesaran makom itu. Dunia. Ini kita mulai dari urusan agama. Jadi tujuannya adalah bukan karena Allah. Tujuannya adalah hanya untuk makam. Apakah untuk mendapatkan jabatan? Teringat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencermati betul pada suatu masa. Pernah terjadi Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya sebuah cerita yang panjang yang nasnya seperti ini. Beliau mengatakan bacanya. Kami baldatin alangkah banyaknya satu buah negeri. Fiha laisa fiha tabibun. Jadi Imam Ghazali itu membuat keseimbangan tidak boleh orang sombong dengan ilmunya. Akan tapi orang itu akan dekat kepada Allah adalah dengan kemanfaatannya itu untuk manusia. Dan di saat dia berbuat untuk manusia, karena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Gak penting apakah gelarnya kiai, apa dokter, apa insinyur, apa nelayan itu gak penting. Gelar itu. Gelarnya apa pedagang kaya raya gak penting. Yang penting ini menyambungkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Imam Ghazali berikan kritikan tajam sampai dikatakan bahasanya kalau kami baca nasnya mungkin terlalu panjang ada satu kampung kata Imam ada satu negeri tidak ditemukan seorang dokter di situ illa min ahli zimmati kecuali dari orang di luar Islam dokternya sementara dalam banyak hal tidak bisa dipercaya urusan syahadah untuk kesaksian-kesaksian dalam banyak hal hukum tidak bisa di, disandarkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah memahami tempat tersebut berebut orang untuk bisa menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik mungkin fikih minhaj dan seterusnya kenapa kok orang rajin mempelajari ilmu fikih ilmu agama sementara ilmu umum ditinggalkan kata Imam Ghazali rahimahullah karena apa kalau pakai ilmu kedokteran tidak bisa menjadi pengurus wakaf yang mudah diambil tidak bisa kursi masjid tidak bisa kursi pondok yang di situ banyak duitnya barangkali banyak tidak bisa tidak bisa makan wakaf kata Imam Ghazali. Jadi kalau saya bisa menguasai wakaf-wakaf atau infaknya orang-orang, zakatnya itu, nah itu harus saya pakai gelar ustaz. Kalau pakai gelar kiai nggak bisa. Ini gambaran dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Bukan saya ngomongnya. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya'nya. Jadi ini bisa. Jadi semuanya kamu sudah masuk hawa nafsu. Rupanya menuntut ilmu agama, bayangkan di dalamnya apa? Adalah hanya untuk untuk mencari dunia untuk mengumpulkan kekayaan terserah bahasanya apa-apa tapi yang tersembunyi di dalam hatinya adalah Allah yang maha tahu ya bahasanya adalah untuk seolah-olah untuk, menjaga ini kan melestarikan peninggalan orang tua nah kalau niatnya benar bagus dan memang semestinya dijaga apa yang ditinggalkan oleh orang tua akan tapi kadang yang diinginkan adalah apa makam bapaknya maka muncullah apa kakak adik gulat rebutan kantin, rebutan pendidikan buat semuanya. Ini kita beri contoh dari yang mengurusi ilmu agama sekalipun gara-gara konsepnya, tujuannya adalah salah, maka ilmu yang katanya ilmu syariat menjadi ilmu dunia, tidak manfaat.